Suatu hari, Ali bin Abu Talib hanya mempunyai uang enam dirham. Dengan uang itu, ia ingin membelikan makanan untuk kedua putranya, Hasan dan Hussein. Namun tiba-tiba ada seorang peminta yang mengadu kepadanya bahwa dia sangat membutuhkan uang. Lalu, serta-merta Ali bin Abu Talib memberikan semua uangnya. Ketika pulang dengan tangan kosong, istrinya Fatimah Al-Zahra menanyakannya. Ali kemudian menjawab bahwa uangnya telah dipinjam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lama kemudian, Ali bermaksud menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seseorang yang sedang menuntun unta Orang itu lalu menawarkan untanya kepada Ali. Aku tak punya uang, jawab Ali. Bayarlah kemudian hari. Bila engkau sudah punya uang dengan harga seratus dirham, kata lelaki yang tak dikenalinya itu. Ali pun setuju. Ketika Ali sedang menuntun untanya, dia bersua dengan laki-laki lain dan menawarkan untanya dengan harga 300 dirham tanpa pikir panjang, Ali pun menjual untanya itu. Uang seratus dirham lalu diberikannya kepada laki-laki pertama, sedangkan sisanya menjadi miliknya. Ketika Ali menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun menjelaskan bahwa lelaki pertama tadi adalah malaikat Jibril, sedangkan lelaki kedua adalah malaikat Mikail. Agaknya itulah yang dimaksud dengan sedekah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kepada kaum duafa adalah obat penyelamat. Sedekah juga melembutkan hati yang keras. Barang siapa mengalami kekerasan hati, kata beliau, hendaknya memperbanyak sedekah. Sedekah itu menangkal bala musibah serta dapat memanjangkan usia tambah beliau. Dan untuk bersedekah, seseorang tak perlu menunggu hingga kaya. Sedekah yang paling utama adalah memberi air minum putih kepada orang atau ada seorang wanita penghibur yang diampuni dosa-dosanya karena menyelamatkan seekor anjing yang kehausan di padang pasir. Dia menimba air di sumur dengan sepatunya untuk memberi minum hewan yang mau mati itu.